Ewan eh, eh, am, nah, anda, oh, oh. eh, nah. Bacaan kita terhadap syarah Nadul Warakat. Nah, barakallahu fikum. Yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimatullah alaih. Nah, yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai pembahasan Al-mufti wal mustafti wa taqlid. Mufti yang berfatwa, mustafti yang minta fatwa, taklid mengekor tanpa dalil. Naam. Kemudian kemarin sudah disyaratkan bahwasanya orang yang bertanya itu hendaknya dia tidak berilmu seperti muftinya. Maksudnya orang yang bertanya itu biasanya orangnya nggak tahu, nggak seperti mufti yang memberikan fatwa. Namun diperbolehkan orang bertanya dalam keadaan sudah tahu, manakala tujuannya adalah bagus. Pertama, untuk menenangkan dan juga semakin mantap pendapat yang dia miliki. Yang kedua, dalam rangka untuk mengajari yang lainnya. Mafhum? Sudah kita lewati. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Kata beliau di situ disebutkan kita ulangi lagi ya. Pantonnya itu ya. Tsumma qala rahimahullah Wa min syurutis sa'ilil mustafti alla yakuna 'aliman kal mufti fa haitsu kana mithlahu mustahida fala yajuzu kaunuhu muqallida. Naam. Disebutkan dalam pantun tersebut sudah kita lewati kemarin nah mengenai bahwasannya orang bertanya itu tujuannya bukan untuk semata-mata dia taklid kepada orang yang ditanya. Nah, Kenapa? Karena orang yang bertanya itu kalau dia serius dan sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, dia akan bisa bisa sampai kepada kebenaran dengan sendirinya. Sekarang antum mungkin belum tahu dalilnya, namun suatu ketika antum belajar bertahap sedikit demi sedikit, lama-lama tahu dalilnya enggak? Nah, nah itu, itu yang diinginkan. Tapi kalau orang nah barakallahu fikum merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya itu kurang. Oleh karena itu termasuk perkara yang dikenal dengan al udru bil jahli, orang dikasih udur karena bodoh itu bodoh yang apa? Bodoh yang dia tidak terus-menerus dari kebodohannya. Maksudnya bodoh yang dia mau berusaha untuk menghilangkan kebodohannya. Tapi kalau orang sudah tahu bodoh, ya biar bodoh aja lah. Nah, seperti ini, ini nggak kasih utur lagi sudah. Kenapa? Karena dia sudah tahu dia bodoh, nggak pengen kalau kebodohan itu hilang. Paham bedanya? Itu sudah nggak dikasih utur. Jadi kalau antum jumpain artikel tulisan al-udru bil jahli, ya orang yang bodoh dikasih utur, itu bodoh yang apa? Yang dia merasa bodoh dan ingin kalau kebodohan itu hilang. Sehingga dia belajar itu loh. Paham maksudnya ya? Berbeda dengan orang yang bodoh, sudah tahu bodoh dia merasa ya sudah biar bodoh aja lah biar bodoh terus aja lah nah seperti ini berarti dia tidak berusaha untuk menghilangkan kebodohan nah ini nggak dikasih utur kenapa nggak dikasih utur karena dia mampu untuk menghilangkan kebodohan aslinya cuman dia malas-malasan tadi nah barakallahu fikum maaf insyaallah ya ayo na'am jadi jangan sampai na'am keliru barakallahu fikum na'am kita lihat berikutnya Lakin kata beliau Syekh Muhammad sallallahu alaihi utsaimin rahimahullah kalau orang sudah tahu, sudah bisa sampai kepada kebenaran tanpa nam harus bertanya, nggak perlu dia bertanya. Lakin akan tetapi lahu an yas'ala istisbatan la istirsyadan. Akan tetapi orang yang sudah tahu ilmunya tadi, boleh dia bertanya dalam rangka untuk istisbat. Istisbat itu nam tabayyun, mencari kejelasan itu loh. Dia semakin jelas. Nam barakallahu fikum, nam agar semakin jelas Lastirsadan, bukan na'am barakallahu fikum mencari arahan atau bimbingan. Karena dia sudah tahu. Karena dia sudah sudah tahu barakallahu fikum. Berbeda halnya kalau tidak tahu. Kalau sudah tahu dia bertanya boleh tapi istisbatan dalam rangka tasabbut. Misalkan ada kabar eh, katanya Ustaz fulan itu seperti ini seperti ini seperti ini. Nah, dia datang, Ustaz, ana ingin tabayun Ustaz, tasabbut. Apakah benar Ustaz seperti ini seperti ini seperti ini? Kata si fulan misalkan. Paham ya? Nah, itu enggak masalah. Tujuannya tabayun, tasabbut, apalagi yang memberi kabar itu misalnya orang enggak jelas. Atau orang fasik. Memang dituntut untuk tasabbut kalau datang kabar dari orang orang fasik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik membawa sebuah kabar maka tabayunlah tasabut mencari kejelasan Benar ataukah tidak seperti itu barakallahu fikum. Naam. Berikutnya, wa makna qaulina istisbatan, makna ucapan kami istisbatan annahu idza waqa'a fi nafsihi anna hadha syai' halalun. Bahwasanya apabila terpetik pada dirinya bahwasannya sesuatu ini adalah halal atau anna hadha syai' haramun atau bahwasannya sesuatu ini adalah haram, fala ba'sa an yas'ala 'aliman akhar mustahidan min ajli an yas an yastathbita. Artinya apa? Maka tidak masalah dia bertanya kepada seorang alim yang lain, dia sudah tahu. Sudah tahu kalau ini halal, sudah tahu kalau ini haram. Itu enggak masalah dia bertanya kepada seorang alim yang lain yang mustahid dalam rangka untuk apa? Untuk memperkuat pendapat yang sudah diketahui tadi. Apa maksudnya ya? Untuk memperkokoh pendapat yang dia Nah, sudah apa? Sudah ketahui tadi. Biasanya gitu kan biasanya sudah tahu ini halal, tahu hukumnya. Tapi ia bertanya lagi kepada syekh untuk memperkuat. Enggak masalah. Li'anna al-insana mahma balagha min al-'ilmi qad yukhti. Karena yang namanya manusia, nah walaupun dia sampai tingkatan puncak ilmunya, dia tetap yang namanya manusia itu keliru kadang. Paham ya? Imam Malik ada keliru enggak? Imam Malik ada mengatakan apa? Innama ana basyarun. Sebagaimana nukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, Imam Malik bin Anas mengatakan apa? Inna ana basharun. Ukhti'u wa usib kata beliau. Aku manusia biasa, kadang keliru, kadang benar. Fangduru fi ra'yi, lihatlah pendapatku, lihatlah pemikiranku. Fakullama wafaqal kitab was-sunnah fakhudhuh. Selama pendapatku mencocoki Al-Sunnah ambillah. Wa kullama lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuh. Selama pendapatku tidak mencocoki Al-Qur'an sunnah tinggalkanlah. Mahfum sholat. Nah, jadi namanya manusia itu walaupun sepinter apapun, sepandai apapun, cerdas pun, itu yang namanya keliruan masih ada. Keliru mengucapkan, keliru mengatur kata-kata, keliru di dalam memahami, ada juga. Jadi jangan sampai kita wahana insya Allah nggak pernah keliru. Nah, jangan. Kekeliruan itu pasti ada. Terasa atau nggak terasa kekeliruan itu biasanya ada. Paham ya? Oleh karena itu manusia dinamakan apa? Di dalam ilmu bahasa Arab al-insanu sumia insanan li kasratin nisyani. Insan itu dinamakan insan manusia karena banyak lupanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dan itulah yang kita saksikan. Walihada <coughs> Walihada najidu salaf rahimahumullah. Oleh karena ini kita menjumpai para salaf rahimahumullah idza wujida ma yashhadu bi sihhati qaulihim farihu bihadza. Apabila dijumpai sesuatu yang bisa jadikan syahid penguat tentang kebenaran ucapan mereka, mereka bangga dengannya. Eh, mereka senang dengan hal ini. Karena Abbas, seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hina afta bi mut'atil hajj. Ketika apa? Berfatwa mengenai apa? Naam mut, uh, mut'atil hajj. Naam, walaupun istilahnya masalah Naam barakallahu fikum, mut'ah ini lain dengan mut'ah yang antum dengar-dengar mut'ahnya Syiah Rafidhah. Paham ya? Naam barakallahu fikum, maksudnya Nah barakallahu fikum. Haji itu kan ada haji qiran, haji ifrad, haji tamattu', paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Jadi dinamakan haji itu karena haji tamattu' karena dia bisa dikatakan bernikmat-nikmat dengan satu safar gitu loh. Safarnya sekali toh, paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi di sana nanti bisa digabung dengan apa? Bisa digabung dengan umroh, bisa digabung dengan hajinya. Paham ya? Satu safar toh. Paham ya? Seharusnya kan misalkan dia safar untuk umroh pulang nanti safar lagi untuk haji. Paham ya? Biasanya gitu biasanya orang-orang nah ini ini gabung. Gabung dalam keadaan satu safar. Naam. Jadi mereka tamat safar safarin wahid. Mereka bersenang-senang dengan satu safar tersebut bisa melakukan ritual haji. Naam. Wara'a wara'a al-mustafti fil manam anna rajulan qala lahu kemudian dia melihat orang yang minta fatwa di dalam mimpinya bahwasannya atau bahwasanya ada orang yang minta fatwa, na barakallahu fikum, na'am melihat di dalam mimpinya bahwasanya ada orang yang berkata kepadanya umratun mutakabbalatun, umrah yang diterima. Fa akhbara Ibnu Abbas bidzalik fa fariha bihi. Nah, maka kemudian dikabarkan hal tersebut kepada Ibnu Abbas dengan perbuatan tersebut maka Ibnu Abbas pun senang. Karena apa? Karena mencocoki itu istilahnya ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi umrah kemudian setelah umrah ritual umrah selesai, dia langsung menyambung dengan haji, tapi safarnya satu tok. Paham ya? Haji tamat tamattu. Naam. Mahfum soal ini? Idan jika demikian, soalul mustahid li ghairihi ala naw'ain. Pertanyaan orang yang mustahid kepada orang lain itu ada dua jenis. Orang yang sudah mustahid, sudah berilmu, dia tanya kepada orang lain. Nah, yang seperti ini ada dua ada dua jenis atau dua macam kita lihat. an awal jenis pertama, An yas'ala istirsyadan. Dia bertanya untuk istirsyad, yaitu mencari atau meminta bimbingan. Nah, kenapa kok ini dikatakan fahadalah la yanbaghi? Nah, kenapa kok ini enggak layak, enggak pantas? Li'annahu 'arifun al-haqqa bidalilih. Karena dia sudah tahu kebenaran dengan dalilnya. Kecuali kalau dia enggak tahu. Orang itu minta arahan kalau dia tahu biasanya, ya enggak? Nah, kalau sudah tahu, nah barakallahu fikum itu pada asalnya enggak perlu lagi minta arahan. Maksudnya minta arahan sebagaimana yang sudah ketahui kebenaran dengan dalilnya tadi itu. Paham ya? Cuman sudah kami sebutkan tadi, walaupun sudah tahu terkadang kita bertanya hanya untuk menguatkan yang sudah diketahui itu enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. An-nausani jenis yang kedua, an yas'ala istisbatan. Nah, yang kedua ini e, <clears throat> bertanya kepada enam orang yang mujtahid yang lainnya tujuannya apa istisbatan untuk memperkokoh atau menguatkan pendapat yang dia pegang li ajli an yastathbita wa yatma'inna agar dia itu kokoh dan juga semakin mantap yakin fa hadzal sabih ba'sa bih yang seperti ini tidak masalah mahum salah ayo na'am wa huwa jaizun hatta fil umuril mutayaqqanah perkara seperti ini boleh hingga bahkan pada perkara-perkara yang sudah diyakini. Dia yakin. Cuman dia bertanya dalam rangka apa? Untuk memperkokoh, memperkuat lagi gitu loh. Boleh enggak ini? Boleh. Karena fi qissati Ibrahim alaihi salatu wassalam hina qal sebagaimana dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berkata, "Rabbi, arini kaifa tuhyil mauta?" Wahai Rabbku, pertunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Bukankah Nabi Ibrahim yakin? Yakin. Beliau yakin bahwasanya Allah Taala bisa menghidupkan orang mati gitu loh. Tapi minta dipertunjukkan lagi. Kita lihat. Qala awalam tu'min? Allah Taala mengatakan, "Tidakkah kau beriman? Tidakkah kau percaya? Eh? Bukankah engkau sudah beriman, yakin bahwasanya aku bisa menghidupkan?" Qala bala. Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Bahkan aku yakin wahai Rabb, walakin liyatma'inna qalbi." Akan tetapi tujuannya apa? Agar semakin tenang dan kokoh hatiku. Mahfum soal ini? Ya na'am barakallahu fikum. Tapi dihindari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami sebutkan kemarin ya, yang apa? Pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya jelek, seperti ingin menabrakkan antara pendapat ustaz yang satu dengan yang lainnya. Paham ya? Atau tujuannya ngetes. Wah, kita tes ustaznya bisa nggak kira-kira? Paham ya? Dan dia nanya ngetes ustaznya. Paham ya? Itu kurang tepat juga. Nah, barakallahu fikum. Yang namanya ustaz itu enggak semuanya tahu. Paham ya? Kalau dia misalkan tanya apa ini hukumnya Ustaz? Ustaznya bilang wallah alam itu enggak usah tersinggung sudah. Paham ya? Karena yang namanya pengetahuan itu luas sekali. Terkadang ustaz yang ini tahu, ustaz yang sana enggak tahu. Syekh yang ini tahu, syekh yang sana tidak tahu dan banyak yang terjumpai kalamnya para salaf kalau enggak tahu mengucapkan apa. Wallahu alam. Ini menunjukkan bukan aib, bukan cacat, bukan kekurangan, justru seperti ini. Kalau enggak tahu wallah alam. Berbeda keberadaan orang-orang yang atasaddur, Nah, tasadur itu sudah berani menampilkan diri padahal belum mampu. Paham ya? Sehingga ketika ditanya pun jawab. Jawabannya pun keliru misalkan. Itu jangan. Nah, barakallahu fikum, orang itu menampilkan sesuatu yang dia miliki sesuai dengan kemampuannya. Jangan nah barakallahu fikum atasabbu' bima lam yu'ta. Paham ya? Atasabbu' bima lam yu'ta, kita merasa puas, merasa kenyang dengan apa yang dia sebenarnya enggak diberi, itu apa? Bagikan orang yang berpakaian pakaian kedustaan. Dia merasa hebat, masya Allah hebat. Seakan-akan semua dia kuasai misalkan, paham ya? Padahal dia belum diberi apa-apa. Eh, padahal dia belum diberi apa-apa itu jangan, paham ya? Semampunya. Dalam artian kita, nah barakallahu fiikum mengajari saudara kita, eh, kemudian membantu saudara kita semampunya dalam ilmu yang kita miliki barakallahu fikum jangan istilahnya seakan-akan semua ilmu kita kuasai itu jangan Ilmu itu sangat luas, sangat luas sekali barakallahu fikum. Oleh karena itu dibutuhkan belajar secara bertahap, sedikit demi sedikit. Insyaallah taala akan menjadi bukit dan banyak. Qala al-mu'allifu asbahullah pembahasan masa taklid sekarang. Far'un fi bayani taklid, Sabang berkaitan masalah menjelaskan taklid. Apa itu taklid? Qala al muallifu rahimahullah, perhatikan baik-baik. Ini karena sering muncul antum hafal nanti takliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lis-saili. Paham ya? Taklid itu menurut kami adalah menerima ucapan orang yang berkata tanpa menyebutkan hujah bagi orang bertanya. Ustaz hukumnya aman Ustaz? Boleh. Dalilnya mana? Enggak usah pakai dalil dalilnya kalau Ustaz bilang boleh, boleh. Contohnya, namanya seperti itu. Jadi pokoknya intinya itu menggiring agar ngikutin fatwa ustaznya jangan. Jangan tertipu dengan itu barakallahu fikum. Apa hukumnya ini? Hukumnya haram, nggak boleh. Nah, dalilnya mana? Enggak usah pakai dalil-dalilan. Kalau ustaz bilang nggak boleh, nggak boleh. Nah, ini hati-hati. Ini menggiring apa? Menggiring kepada perkara yang asabiah fanatik. Akhirnya ustaznya keliru pun dibela. Nah, jangan seperti orang-orang hizbiyun sebelah sana. Sudah kuliah tinggi-tinggi S2, S1, S3, paham ya? Ujung-ujungnya dari TK lagi, taat komando. Paham ya? TK itu taat komando. Jadi kalau ustaznya ngomong A A, B B, jangan. Keliru-keliru. Walaupun ustaznya keliru-keliru, cuman disampaikan dengan cara yang halus, sopan santun, lemah lembut, ada apa kan itu. Nah, bukan berarti ustaz tuh enggak pernah keliru itu ya. Jadi antum nanti suatu ketika menjadi dai, misalkan menjadi seorang ustaz atau pengajar itu bukan berarti enggak pernah keliru. Keliru itu ada. Paham ya? Kekurangan itu ada. Nah, kekurangan ini apa? disempurnakan. Yang lurus alhamdulillah, yang masih bengkok diluruskan, seperti itu. Coba antum bayangkan paku. Paku itu kalau ditancapkan, itu seringnya di palu-palu itu yang paku masih lurus atau yang bengkok? Lurus. Karena lurus istiqomah, orang istiqomah itu dipaku terus, dipalu terus. Ujiannya berat, besar, berat. Berbeda dengan paku yang bengkok tadi. Kalau antum misalkan paku ditancapkan, esan Nah, kemudian dipalu, kalau udah bengkok, dipalu lagi enggak kira? Ya, ya. Kalau udah bengkok gini. Biasanya dibiarkan karena dia enggak kuat sudah. Tapi orang yang istiqomah paku yang lurus itu, kalau istiqomah lurus itu, mesti dipalu sampai nancep terus. Sampai dalam. Maksudnya apa? Orang yang istiqomah itu ujiannya berat. Paham ya? Datang pukulan dari mana-mana. Tapi kalau udah bengkok duluan, paham ya? Pakunya tadi udah bengkok, itu enggak dipalu, dicabut aja gitu. Seperti itu. Permisalannya bagaikan apa? Paku tadi itu. Nah, paku itu semakin lurus semakin dipalu sama dia. Karena biar nancap sampai bawah. Tapi kalau paku sudah bengkok, sudah dia nggak dipalu lagi. Eh, dicabut, dibuang, ganti yang baru, biasanya seperti itu. Nah, Allah musta'an. Ikhwan fi din azdan yazakumullah kita lihat qala syarih asbahullah yakni anna ta'rif at-taqlid huwa qabulu qawlil qa'il min ghairi dzikri hujjah. Definisi taklid itu adalah qabulu qaulil qail, menerima ucapan orang yang berkata min ghairi dzikril hujjah tanpa menyebutkan hujjah, tanpa menyebutkan apa? dalil. Ini bukan berarti ketika antum tidak tahu dalil kemudian antum taklid enggak. Antum selama posisi belajar seperti ini dalam rangka untuk mencari kebenaran walaupun awal belum mulanya belum tahu dalil, itu antum enggak dikatakan taklid insyaallah. Tapi apa? Dikatakan dengan disebut dengan tahari, berupaya untuk mencari kebenaran. Maksudnya ya, Nah Dan yang antum ikutin yang disampaikan itu kan bukan bukan berarti nggak ada dalilnya, ada dalilnya. Oleh karena itu orang-orang awam yang kadang benci dan ahlu sunnah, dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Kalau suruh ngapal dalil ya pusing kepala katanya. Kita nggak pernah nyuruh hafal dalil. Tapi yang kita suruh kepada mereka apa? beribadalah sesuai dengan dalil itu loh. Maksudnya itu, itu yang kita harapkan itu aja sudah. Kalau seandainya belum mampu menghafal dalil, intinya ibadah yang mereka lakukan sesuai dengan apa? Dalil. Itu yang kita harapkan barakallahu fikum. Naam. Mafhum salat? Hasan? Ayo naam. Kita lihat berikutnya. Misal, contohnya, jaa rajulun yas'al. Datang salah seorang berkata, bertanya, yaqul, akal tu ba'da tulu'il fajri." Aku makan setelah naam terbitnya fajar. Wa ana lam a'lam. Dalam keadaan aku enggak tahu. Wa ana uridu shaum dan aku ingin puasa. Faqala lahul alim, orang alim ini langsung mengatakan, "Shaumuka sahih." Puasamu Sahih benar. Kita lihat. Fa akhadha bidzalik akhirnya dia mengambil ucapan tersebut fa hadza yusama muqallidan. Yang seperti ini dinamakan muqallid. Eh, dinamakan muqallid orang yang taklid. Kenapa? Li'annahu qabila qawlahu biduni dzikrid dalil. Karena dia menerima ucapan dia tanpa menyebutkan dalil. Kecuali kalau orangnya terpercaya apa terpercaya sumbernya dalil. Misalkan, antum bertanya kepada ustaz atau syekh, dan seringnya dia menyebutkan dalil, cuman saat itu ketika ditanya dia hanya menyebutkan kesimpulannya. Ini hukumnya bagaimana Ustaz? Hukumnya halal. Nah, kita gitu tuh aja. Dalilnya kalau suruh menyebutkan ada dalilnya. Paham ya? Cuman saat itu karena waktunya mungkin terbatas sehingga dia menyebutkan cuma kalam saja dalilnya ada itu enggak masalah. Apa maksudnya? Seperti itu. Dan itu kadang kita jumpai kan, kadang para masyayikh itu kadang jawab simple. Bagaimana hukum syekh? Hatta nah, la yajuz la yanbaghi. Nah, kalau dalilnya tanya ada itu loh. Paham ya? Terkadang seperti itu, enggak masalah. Yang jadi permasalahan itu sama sekali apa? Enggak ada dalilnya kemudian dia berfatwa dan diikuti orang yang minta fatwa tadi. Kita lihat. Na'am barakallahu fikum wa ulima minhu annahu law dzakara dalil. Dan diketahui darinya bahwasanya kalau seandainya dia menyebutkan dalil wa akhadha as-sa'ilu biqauli hadzal mufti dan kemudian si penanya tadi mengambil ucapan mufti ini bina'an al dalil dibangun di atas dalil fa inna dzalika laysa bitaqlid. Ya kan? Yang seperti itu bukan taklid. Seperti antum sekarang kalau mengikuti ucapan syekh atau ustadznya yang benar, itu yang antum ikutin ustadznya atau ucapan yang benar tadi? Ucapan yang benar tadi, yang mencocoki dalil. Karena apa? Karena kita dituntut untuk yang kita bela itu kebenarannya bukan ustadznya. Jadi kalau ustadznya keliru tapi kebenaran masih ada, kita bela kebenaran nggak? Kebenaran yang kita bela. Ustadznya keliru gitu caranya gitu. Jangan apa? Jangan kebenaran itu melekat terus dengan ustadznya. Jadi ustadznya keliru pun tetap dibenarkan terus. Itu keliru. Paham maksudnya ya? Ewa na'am barakallahu fikum. Mahfum ya, San? Mahfum? Ewa. Taklid apa tadi? Coba sebutkan pantunnya. Naam. Takliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lisaili. Itu dihafal insyaallah. Pendek, simple, mudah dihafal dan sering muncul barakallahu fikum. Naam. Kita lihat berikutnya. Fa inna dzalika laysa bitaqlid li'annahu muttabi'un lid-dalil karena dia mengikuti dalil. La li qauli hadzal qail bukan semata-mata ucapan orang yang berkata ini. Jadi kalau antum minta fatwa itu pastikan fatwanya itu ada dalilnya. Sehingga yang kita ikutin dalilnya itu gitu loh. Apa maksudnya? Misalkan ada orang berfatwa, bolehnya gambar makhluk bernyawa. Nah, berseberangan dengan dalil, jangan diambil. Paham ya? Nah, tapi yang berfatwa kan Syekh fulan. Syekh fulan tuh enggak mungkin keliru. Enggak mungkin nam tergelincir ini syekh ini. Nah, ini sudah keliru. Kenapa keliru? Karena menganggap manusia maksum dari kesalahan. Walaupun syekh atau ustaz itu enggak terlepas dari apa? Enggak terlepas dari nah barakallahu fikum kesalahan. Oleh karena itu enggak boleh kalau kita teman andalannya, ini fatwa syekh fulan kok, ini ucapan ustaz fulan. Dalilnya mana gitu loh. Paham ya? Nah, karena dalil itu penting sekali. Al ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Madzaka wa taqlidu yastawiyani. Ilmu itu mengenal petunjuk dengan dalilnya. Tidak sama, eh? yang pertama tadi yang berilmu dengan yang taklid itu enggak sama. Paham ya? Taklid apa? Mengikuti ucapan orang yang berucap tanpa dalil dari itu. Kecuali kalau yang berucap itu sudah dalil, itu kita ikutin seperti Rasulullah. Ucapannya dalil bukan? Naam. Mahfum insyaallah? Ewa. Jadi ucapan Rasulullah semuanya adalah apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali nah, kecuali apa? kecuali ucapan sehari hari yang dia mungkin sama keluarganya, beliau sama keluarganya, itu masuk dalam kategori tabiat manusia. Itu pun apa? Terpantau dan tidak pernah keliru atau tidak pernah dusta. Paham ya? Nah, karena yang diinginkan semua ucapan Rasulullah adalah wahyu dari Allah taala berupa syariat. Paham ya? Anak bertanya kemarin kepada Syekh Abdullah Rinyani wafaqahullah, beliau menyatakan seperti itu. Jadi, yang dianggap semua ucapan Rasulullah adalah wahyu itu berkaitan masalah syariat larangan, ancaman, perintah itu wahyu semuanya. Tapi kalau ucapan seperti kita ngobrol biasa, ya biasa. Cuman Rasulullah dia apa? Diamankan dari kekeliruan dan kesalahan gitu aja. Maaf salah ya. Nah. Dan lihat berikutnya barakallahu fikum. Jadi orang kalau mengikuti dalil namanya bukan mukallid tapi muttabi'. Namanya apa? Muttabi'. Tapi kalau yang diikuti itu bukan dalil dan mengikuti ucapan yang tanpa dalil namanya mukallid. Maaf salah ya. Eh, mafhum salah Eh, dari qalla dan itu taqlidan. Nah, barakallahu fiikum. Qala rahimahullah berkata Imam al itu rahimahullah, wa qila bal qabuluna ma qalahu ma'a jahlina min ayna dzaka qalahu. Ada juga yang mengatakan, nah kita kita menerima ucapannya bersamaan kita tidak tahu dari mana datangnya yang dia ucapkan. Ini juga taklid juga. Menerima ucapan orang yang enggak tahu sumbernya dari mana gitu loh. Nah, Allah musta'an. Katanya sefulan itu bahaya katanya. Apa yang bahaya? Pokoknya bahaya. Kalau anak ngomong bahaya, bahaya saja sudah. Nah, seperti ini hati-hati. Hati-hati barakallahu fikum. Hati-hati karena seperti ini gimana? Kita jangan sampai ngikutin ucapan yang tidak ada sumbernya. Dicek dulu sanatnya ada bersambung atau tidak. Karena apa? Al-isnadu minad din. Sanat itu termasuk bagian daripada agama. Apa maksudnya ya? Nam walau al isnad laqala Eh, laqala man syaa ma syaa, gitu ya. Ya kan? Kalau seandainya bukan karena sanad, Nisanya orang akan berkata apa yang dia inginkan. Tapi karena sanad dia berpikir itu loh. Dari siapa tadi kabarnya? Dari si fulan. Fulan dari mana? Fulan dari si Alan. Alan dari mana? Alan dari fulana. Ujung-ujung dari fulana. Paham ya? Dari perempuan. Itu pun apa? Ditanya lagi dari mana? Enggak tahu. Terputuslah sanadnya sampai situ. Kalau sudah terputus biasanya kabarnya itu enggak benar. Apa maksudnya ya? Seperti itu barakallahu fikum. Allahu musta'an. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah perhatikan baik-baik di situ barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yakni ila inna taqlida huwa qabulu qawlil khair biduni ilmi dalilihi. Ada yang mengatakan taklid itu adalah menerima ucapan orang lain eh, tanpa mengetahui dalilnya. Paham ya? Perhatikan baik-baik tanpa mengetahui dalilnya. Wal farqu bainal qawlain, perbedaan antara dua ucapan ini apa sih? Anal qaulal awal, ucapan yang pertama perhatikan, ya dulu ala annal mufti alimun bidalil. Kalau ucapan yang pertama itu menunjukkan mufti yang berfatwa tadi tahu dalilnya, lakinnahu lam yadhkurhu. Muftinya, syekhnya ini tahu dalilnya, cuman ketika ditanya enggak menyebutkan dalilnya gitu loh. Paham bedanya? nah Wasan yang kedua, ya dulu ala annahu akhara biqaulih. Kalau yang kedua ini benar-benar dia mengambil ucapannya wa huwa la yadri alim dan dia nggak tahu kalau dia itu ternyata, orang alim. Paham ya itu yang, yang kedua? Au jahilun bidalil atau dia nggak tahu kalau dia itu bodoh terhadap dalil. Paham lo bedanya ini? Hah? Mafhum soal bedanya ya. Jadi kalau yang pertama tadi seorang alim ini ditanya jawab, cuman nggak nyebutkan dalil itu loh. Paham belum? Nah, yang kedua bagaimana yang kedua? Yang kedua ini dia semata-mata ngambil ucapan alim tadi itu dalam keadaan dia nggak tahu kalau itu orang alim itu loh. Nggak tahu kalau yang mengucapkan tadi orang alim. Nah, apa apa? Nah, barakallahu fiqum. atau dia nggak tahu kalau dia itu ternyata bodoh terhadap dalil itu loh. Yang berfatwa itu ternyata nggak punya dalil. Nah, itu bedanya itu. Kita lihat apa yang boleh sebutkan. Wa ala kulli hal. Atas berbagai macam keadaan, fattaqlidu qabulu qaulil ghair biduni dzikril hujjah. Taklid itu adalah menerima ucapan orang lain tanpa menyebutkan hujjah. Sawa'un kana al-mufti aliman bil hujjah amla. Baik mufti tersebut tahu tentang hujjah, eh, mengetahui hujjahnya ataukah tidak, yang jelas tanpa menyebutkan dalil itu bisa dikatakan dia taklid orang yang mengikutinya. Cuman permasalahannya sekarang boleh enggak kita itu taklid? Hal taklidu jaizun? Kita lihat itu. Wa hal taklidu jaizun? Apakah taklid itu boleh? Perhatikan situ ya. Kulna kita katakan inna taklida yajuzu 'inda darurah. Hmm. Taklit itu diperbolehkan ketika darurat. Permisalannya bagaikan apa kemarin? Bangkai. Bangkai itu dihalalkan ketika apa? Darurat. Kalau enggak darurat haram. Mabum insyaallah? Nah, seperti itu. Wa daliluhu qaulu ta'ala dalilnya ala firman Allah taala fas'alu ahla zikri. Bertanyalah kalian kepada ahlu zikr. Ini umum sifatnya. Antum ketika enggak tahu tanya kepada ahlu ilm. Terutama dalam masalah apa? Agama. Adapun masalah dunia tanya kepada ahlinya masing-masing. Karena untuk masalah agama ada sendiri, masalah dunia lain lagi. Antum sekarang masalah dunia harus nanyakan orang yang ahlinya masing-masing. Seperti misalkan antum masalah ngaduk semen, antara semen dan pasir itu kan ada takarannya itu. Antum tanya ke toko emas. Nah, datang ke toko emas. Assalamualaikum Pak. Ini bagaimana ukurannya Pak? Ini antara semen dengan pasir ini berapa ukurannya? Tanya kepada tukang emas. Paham nggak dia? Dia wallah alam itu aja. <laughs> Kalau dia jawab wallah alam atau nggak tahu. Karena bukan ahli di bidangnya gitu loh. Paham ya? Kalau antum nanya masalah emas, ya tanya kepada ahli ahli emas gitu loh. Atau sebaliknya, antum tanya tukang bangunan, nah, ini emasnya asli enggak ini, mas Emasnya ini. Berapa karat ini? Ya tukang bangunan enggak tahu karena dia tahunya cuma ngadur semen tadi itu. Paham ya? Allah musta'an. Seperti itu ya maksudnya itu serahkan pada ahlinya masing-masing. Nah, seperti itu. Atau misalkan antum sakit, butuh obat, paham ya? Antum larinya enggak malah ke rumah sakit. Larinya ke toko emas. Eh? Assalamualaikum, beli butrek Pak. nggak dikasih. Dia nggak tahu juga di situ karena ahlinya bidang emas tadi. Semuanya masalah dunia serahkan pada ahlinya sesuai dengan apa? bidangnya masing-masing. Antum a'lamu bi umuri dunyakum kata Rasulullah. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Adapun masalah agama ini, fas'alu ahla dzikri. Bertanyakanlah kalian kepada ahlul ilm lakinnahu qayyada dzalika biqouli ta'ala perhatikan baik-baik pertanyaan itu kapan akan tetapi Allah Ta'ala mengikat dengan ucapannya, In kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu. Nah, jika nggak tahu, tanya kepada ahlul ilm. Wa ulima min hadil ayah, Annana idha kunna na'lamu fa innana la nas'al, annana nahnu nakunu min ahli dzikri. Ya kan? Diketahui, dipahami dari ayat ini, kalau seandainya kita sudah tahu, maka sesungguhnya kita nggak perlu bertanya dikarenakan kita sudah menjadi orang yang ahlul zikri, ahlul ilm, punya ilmunya. Antum biasanya kalau bertanya itu karena nggak tahu kan itu. Seperti itu mafhum. Mafhum salah nih ya. Mafhum? Eh, na'am. Fataqlidu ya fataqlidu yajuzu 'inda darurah. Taklid itu boleh ketika darurat. Kama kulna sebagaimana kami sebutkan. Lakin akan tetapi yajibu 'alal muqallid Perhatikan baik ini. Akan tapi wajib bagi orang muqallid yang mengikor atau mengikut tadi, ida tabayyana adalah haq an yad'at taqlid. Apabila telah nampak padanya al-haq, maka hendaknya dia apa? meninggalkan taklid seperti dulu awal-awal kita belajar itu pegangan kita Naam sifat Nabi karya Syekh, Syekh Al Albani rahimahullah, ya enggak? Beliau merajakan menguatkan masalah menggerakkan eh dari telunjuk ketika tasyahud. Eh. Nah, kebanyakan tak ikut semua dulu waktu itu. Ulakan ini. Nah, ketika tahu dalilnya, pembahasannya, bahwasannya nah masalah ziarah thiqah makbulah atau ghairu makbulah dan semisalnya dan tahu ke, tahu kedudukannya kemudian dan tahu kebenaran al-haq bahwasannya ziarah tambahan menggerakkan ini adalah ziarah syadzah, tambahan yang ganjil, maka kita meninggalkan ini, mengambil yang hak. Paham ya? Meninggalkan pendapat yang apa? Pendapat yang keliru, kita ambil pendapat yang benar. Mafhum? Tapi ini Syekh Albani ini enggak sembarangan. Tayyib kita katakan Syekh Albani Masya Allah. Eh, muhaddis, kita akui. Cuman yang namanya keliru keliru enggak? Keliru gitu loh. Bukan berarti setiap syekh itu kemudian maksum dari kekeliruan enggak. misalnya soalnya, sahabat aja ada enggak yang isiannya keliru? Hasan? Ada. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati. Yang kita ikuti adalah dalil al-haq. Kita lihat. Walladhi aujaba li ba'dil ulama an yunkira taqlid inkaran taman huwa anna ba'dal muqallidati la yaqbalul haqqa abada. Dan orang yang mewajibkan kepada sebagian para ulama bahwasanya untuk mengingkari taklid dengan pengingkaran yang sempurna apa maksudnya huwa anna ba'dal muqallidah bahwasanya sebagian enam orang-orang yang taklid la yakbalul haqqa abada. Dia enggak terima kebenaran. Kalau sudah terlanjur taklid, disebutkan kebenaran enggak menerima. Pokoknya apa? Kemarin itu apa? Anazah walau tarat. Paham ya? Pokoknya kambing walaupun terbang. Paham ya? Terbang pun tetap bilang kambing karena dia ada asabiah fanatik tadi. Paham ya? Sudah tahu-tahu terbang kambing katanya. Allah musta'an karena sudah asabiah fanatik. Anazah walau tarat. Nah, dulu waktu kita dengar itu juga mau tertawa soalnya bisa dikatakan memang orang mukallid seperti itu. Kalau sudah taklid itu susah diingatkan. Paham ya? Eh, jadi nganggap suatu eh, ke kekeliruan itu benar. Sudah tahu itu kambing kok bilang terbang itu tetap kambing. Paham ya? Kalau kambing kan nggak terbang, tapi terbang itu tetap kambing itu loh. Allah musta'an. Ikhwan fi din azza wa Kita lihat berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Kata beliau di sini hatta lau ji'alahu bin nasli minal Qur'an as-sunnah Bahkan kalau seandainya, didatangkan untuk orang tadi yang mukallaf tadi dengan dalil dari Al-Qur'an As-Sunnah qala misalnya dia mengatakan qala fil kitab fulani. Dia akan mengatakan, tapi di kitab si fulan ada kok. Nah, dalilnya ini bagaimana? Itu kan dalil kali ini kan Syekh fulan. Nah, masalah apa? Gambar makhluk bernyawa berkali-kali diingatkan. Masalah televisi. Televisi itu haram, gambar makhluk bernyawa haram, tapi Syekh fulan membolehkan kok. Syekh Fauzan katanya Syekh Al-Albani, gayanya gitu. Syekh bin Bas katanya. Nah, barakallahu fikum. Tapi dalilnya mana? Syekh Fulan membolehkan enggak? Tanya dalil enggak bisa dia. Karena dalil mengenai haramnya gambar makhluk bernyawa ini tidak hanya 10 saja. Dari hadis pun lebih daripada 17 dalil yang sahih. Kami ya mengenai haramnya gambar makhluk ber, bernyawa kok masih mental dengan apa pendapat Syekh tadi itu. Jangan barakallahu fikum, jangan ngikutin hawa nafsu. Ikutilah dalil. Kita lihat ini. Orang taklid itu kalau didatangkan dengan dalil Al-Qur'an Sunnah, dia mengatakan di kitab si fulan ada kok. Al-qala ana madhabi kada wa kada. Dinasihati, yang benar seperti ini, Pak. Dalilnya qala Allah Rasul, tapi madhabku Syafi'i. <laughs> madhabku Hambali misalkan. Ha? Eh, tapi dalam dalil seperti ini, itu kan dalil, ini kan madhabku. Nah, seperti itu. Jangan jangan sampai kita memiliki apa? sifat asabiyah. Dihindari barakallahu fikum. Benih-benih asabiyah itu ada pada permainan-permainan seperti sepak bola, voli, paham ya? Nah, itu biasanya ada benih-benih asabiyah. Nantap dia. Kalau sudah bela PSS, wah, menang kalah tetap PSS misalkan. Enggak. Kita bukan itu. Yang kita bela al-haq, al quran sunnah itu enggak ada grup-grupan organisasi itu enggak ada. Paham ya? Mau PSI, MPSS itu enggak ngurus Paham ya? Persebaya enggak ngurus. Paham ya? Nah, yang jelas apa? Al-Qur'an sunnah al-haq. Hindari barakallahu fiik. Ma'asabiyah itu bahaya sekali. Antum lihat orang-orang pemain sepak bola itu. Supporter ini ngelawan supporter ini. Kalau kalah bagaimana? Tawuran enggak biasanya? Tawuran kalau enggak ada yang mengendalikan seperti itu. Asabiyah fanatik. Tasub. Itu dalam masalah dunia bayangkan apalagi masalah agama berbahaya sekali barakallahu fikum hindari asabiyah yang dulu berlalu berlalu yang berikutnya hendaknya semakin maju dan mutu di atas Al-Qur'an Sunnah. Naam. Seperti itu barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya, wa min dzalika ma huwa mafhumun inda ba'dil 'amah dan di antara seperti itu pula apa yang dipahami pada sebagian orang awam, idza aftaitahu bi fatwa qala hadza madhhab fulan. Apabila engkau berfatwa kepadanya dengan sebuah fatwa, dia akan mengatakan ini madhabnya sepulan. Paham ya? Nah, kalau kita mengatakan TV haram, enggak eh, boleh berdakwah lewat YouTube dengan gambar orang bernyawa. Ini Wahabi ini. Madhabnya Wahabi katanya. Madhabnya Salafi katanya. Allah musta'an. Hati-hati. Wa hadza la yajuz li'annana mukallafuna bi an ar rasul sallallahu Yang seperti ini enggak boleh karena kita semuanya dibebani eh barakallahu fikum untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fiddin dan jazakumullah hindari taklid, hindari asabiyah fanatik itu enggak bagus. Jadi kalaupun antum belajar dengan ustaz, ustaznya keliru diingatkan. Paham ya? Bukan berarti ini kan ustaz, ana sungkan. Nah, jangan gitu. Sungkan itu sungguh mengharapkan. Sungguh mengharapkan kebaikan dan juga kebenaran kepada ustaz tersebut. Kalau keliru diingatkan. Jangan wah ana enggak enak, eh, anak gini, anak itu Bisa melalui perantara yang lainnya. Intinya Jangan tertancap di benak kita bahwasanya ustaz itu nggak pernah keliru. Jangan tertancap di benak kita syekh itu nggak pernah keliru. Kita semuanya tidak apa? Tidak maksum dari kekeliruan. Paham belum antum? Paham? Eh, mana? Paham ya? Jadi untuk masalah perkara-perkara agama butuh dalil. Jangan kita berpaling dari apa? Dalil. Karena kalau berpaling dari dalil apa? Sesat. Wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil dan barang siapa yang berpaling dari dalil sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus seberat apapun sepahit apapun rasanya yang namanya berpegang teguh dengan Al-Qur'an sunnah ya seperti itulah keadaannya orang itu kalau berpegang teguh dengan Al-Qur'an sunnah tidak seperti yang kita bayangkan ringan seperti orang jualan tempe jualan tahu bukan jualan tempe tahu rugi enggak untung dah tapi kalau Al-Qur'an sunnah peganglah erat-erat Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kita ambil dikit lagi, masalah tuan sebab permasalahan, perhatikan barakallahu fikum. Lau jaa sa'ilun yas'al. Kalau seadanya ada orang yang datang kemudian bertanya, faqala al-mufti, kemudian dia berkata kepada mufti, orang yang dimintai fatwa, "Aftini 'ala madhhabi fulan." Berikanlah aku fatwa berdasarkan madhab si fulan. Nah ini. Jadi dia menggiring agar mufti itu nah memberikan fatwa berdasarkan pendapat madhab Hambali atau Maliki atau Syafi'i misalkan. Wal mufti ya'lamu anna al-haqqa bi khilafih. Padahal mufti ini tahu. Mufti ini tahu kalau kebenaran itu apa? Tidak berada pada madhab si fulan itu loh. Fahal yajuzu an yuftiyahu bi? Apakah boleh dia berfatwa kepada orang tadi dengan fatwa yang dia sukai dengan madhab tadi? Contohnya gini. Madhab yang sahih, Na'am barakallahu fikum, adalah madhab mengenai ketika hendak melamar seorang wanita untuk masalah nador itu hanya wajah. Nah, eh? kalau aneh dibutuhkan telapak tangan. Ada madhab yang apa? Boleh melihat sampai telanjang. Nah, ketika ada orang tanya, ya tunjukkan kepada kami Syekh, madhab yang berpendapat bahwasanya bolehnya nador dengan dalam keadaan telanjang. Nah, padahal Syekh ini tahu yang benar tuh nggak seperti itu. Enggak boleh Syekh ini menyebutkan pendapat tadi khawatir diikuti orang yang menanyakan gara-gara hawa nafsu tadi itu. Apa maksudnya ya? Nah, kata beliau apa? Al-jawab la yajuz, enggak boleh. Fa idza qala qailun, ar rajul lam yatlub illa al-madhhab al-fulani. Nah, apabila ada orang berkata, lelaki ini dia enggak minta kecuali madhab si fulan saja. Jadi dia mintanya madhab Syafi'i saja misalkan. Padahal pendapat yang benar pada madhab Imam Ahmad misalkan. Enggak boleh kita memberikan fatwa yang keliru tadi. Karena apa? Khawatir diikutin. Paham ya? Jadi dalam masalah perbedaan madhab, perbedaan pendapat, jangan memilih yang mudah, tapi milih yang apa? Yang benar. Walaupun berat tetap milih yang benar. Barakallahu fikum seperti itu. maafum insyaallah ya. Naam. Barakallahu fikum disebutkan di sini, lakinnahu aqul aku katakan, na'am, iya. Huwa lam yatlub ila al-madhhab fulani dia tidak minta kecuali pendapatnya madhab si fulan. Lakinnahu lam yakul ma huwa madhabu fulanin liya'lama bihi. Tapi dia enggak mengatakan apa sih madhabnya eh, madhabnya apa madhab fulan. Dia enggak nanya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Wala ya'mal dan dia tidak mengamalkannya. law kana yuridu an ya'lama bih kalau seandainya dia ingin mengetahuinya wala ya'mal dan dia tidak akan mengamalkannya afta itu ini kalau cuma mau tahu toh, ana mau tahu apa ah, sih pendapatnya Zahiriyah mengenai masalah nador ketika ingin melamar seorang wanita, dia mau tahu toh, tapi nggak diamalkan itu nggak masalah kasih tahu. Madhabnya mereka apa? Bolehnya telanjang, Ibn Hazm dan misalnya. Kalau itu ya? Nah, barakallahu fikum Zahiriyah. Tapi kalau mau diamalkan jangan dikasih tahu. Kita ngasih tahu pendapat yang roji yang kuat. Maafun soalnya ya, itu sekedar gambaran globalnya seperti itu. Nah, perhatikan barakallahu fikum. Nama Disebutkan sini, "Amma wa ana a'rifu annahu lam yas'al an madhhabi fulanin illa liyattaba'ah, liyattaba'ah." Adapun kalau seandainya aku tahu si fulan tadi tidaklah bertanya tentang madhab fulan kecuali karena mau diikuti, wa yad'ad dalil dan dia ingin meninggalkan dalil alladhi 'indi yang ada pada diriku, fa ana la uftih. Aku enggak akan berfatwa. Wa aqul dan aku katakan hadza qaulullah azza wa jalla. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Au hadza qauli Muhammad" Ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam atau ini adalah ucapan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti itu. Jangan dikasih fatwa kalau tujuannya apa? jelek. Falhasil kesimpulannya annahu staftaka syakhsun muqallidun. Kesimpulannya, perhatikan baik-baik ini, apabila ada orang yang muqallid dia minta fatwa kepadamu, waqala dan dia berkata, "Ma huwa madhhabu fulan fi kadza?" Apa sih pendapatnya, madhabnya si fulan dalam masalah ini? Wa anta ta'rifu, dalam keadaan kamu tahu an-naswaba bi khilafih, padahal yang benar itu eh, yang benar itu apa? Tidak pada pendapat si fulan tersebut. Nah, yang benar itu apa? Berseberangan dengan apa yang ditanyakan tadi. Fa innahu la yajuzu an tuftiya Maka seperti ini enggak boleh kamu berfatwa kepadanya. Kenapa? Li annaka idza aftaitahu faqad aftaitahu an yukhalifal haqqo. Dikarenakan kalau kamu berfatwa kepadanya, sungguh engkau telah berfatwa kepadanya agar dia apa? menyelisih al-haq. Seharusnya yang difatwakan yang benar itu loh. Paham ya? Oleh karena itu nanti suatu ketika mengajar di masyarakat orang awam itu masalah fikih, itu jangan atau sebutkan khilafnya semuanya. Misalkan dalam masalahnya ada perselisihan, yang rajih nah itu, itu penting. Jangan ini pendapatnya Malikiyah seperti ini, Syafi'iyah seperti ini, Hanafiyah seperti ini. Bingung mereka pusing. Biasanya kalau orang awam itu mengambil yang mudah. Paham ya? Itu khawatirnya kita. Atau sebutkan perselisihannya, ternyata mereka milih yang mudah. Padahal yang benar yang susah tadi. Oleh karena itu kalau antum mengajarkan di hadapan orang awam, suatu ketika nanti masalah fikih, sebutkanlah yang rajih. Yang rajih seperti ini, yang kuat seperti ini. Mafhum insyaallah? Hasan? Ayo nah. Kita lihat berikutnya. Allati ta'lam. Naam Li'annaka idza aftaitahu faqad aftaitahu an yukhalifal haqqa allati ta'lam. Dikarenakan kalau seandainya kamu berfatwa kepadanya, sungguh engkau telah berfatwa kepadanya untuk menyelisih apa? Untuk menyelisih al-haq yang engkau ketahui. Au yaghlibu 'ala dhannika annahu al-haq. Atau yang sudah nambah barakallahu fikum engkau duga dengan sangkaan yang kuat bahwasanya itu adalah adalah al-haq. Amma idza jaa yas'aluka su'alan mujarradan Adapun kalau seandainya dia datang kepadamu hanya bertanya semata-mata bertanya saja, la liya'lama liya'mala bih, bukan untuk diamalkan, fahuna maka di sini la haraj alaik an tubayyana lahu madhhab. Di sini enggak ada masalah, enggak ada dosa bagimu untuk kamu menjelaskan madhab yang ada. Idza kunta 'arifan bih, apabila engkau mengetahuinya. Maaf insyaallah ya, kesimpulannya taklid itu adalah haram kecuali darurat. Karena taklid dipermisalkan bagaikan apa? Bangkai. Sebagaimana bangkai adalah haram kecuali darurat, maka taklid pun juga haram kecuali darurat. Nasallahu alaihi wasallam. rabbil alamin.